Ya, masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang barang siapa yang salat di masjid tersebut maka akan dilipat gandakan pahalanya seribu kali lipat ya, atau lebih baik daripada seribu kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita telah membahas tafsir dari surat Al-Qadar. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas tafsir surat Al-Bayyinah. Tafsir surat Al-Bayyinah. Yang tafsir surat Al-Bayyinah ini dikenal dengan beberapa nama. Di antaranya ada yang menyebutkan namanya dengan surat Al-Bayyinah. Kemudian ada juga yang menamakan surat ini dengan surat Al-Qayyimah. Dan ada juga yang menamakan surat ini dengan surat Mumfakkin. Dan ada yang menamakan surat ini dengan surat Ahlul Kitab. Dan datang dalam satu hadis Nabi saw alaihi wasallam menamakan surat ini dengan surat Lam yakunil ladina kafaru. Oleh karena dalam satu hadis yang sahih suatu saat Nabi saw mendatangi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi saw memanggil Ubay. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ya Ubay, Inna Allaha amarani an aqra'ka an aqra'a alaika surat lam yakun. Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan surat lam yakunil ladzina kafaru kepada engkau. Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala berkata, "Hal sammani laka?" Apakah Allah Subhanahu wa taala menyebut namaku di sisimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Allah mengatakan wahai Muhammad bacakanlah surat lam yakunil ladzina kafaru kepada Ubay bin Ka'ab apakah dia menyebut namaku? Allah menyebut namaku? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, Allah menyebut namamu." Fabaka Ubay, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis tatkala mengetahui bahwasanya Allah menyebut nama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ini suatu kemuliaan ikhwan ya. ya bagaimana Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini mengkhususkan penyebutan nama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Maka wajar beliau kemudian menangis tatkala mendengar mengetahui bahwasanya Allah menyebut nama Ubay di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan Allah memerintahkan aku untuk membacakan kepada engkau surat Lam Yakun. Itu surat Lam Yakunil Ladina Kafaru. Karenanya eh, para ulama menyebutkan nama surat ini ada sekitar eh, lima atau lebih yang tadi saya sebutkan. Surat Al-Bayyinah, surat Al-Qayyimah, surat Munfakin, surat Lam Yakun dan surat Ahlul Kitab. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama khilaf tentang surat ini. Apakah dia surat Makkiyah ataukah surat Madaniyah? Dan sering-sering saya ulang bahwasanya surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, maka suratnya disebut dengan surat Madaniyah. Sebagian kecil atau sedikit ulama berpendapat bahwasanya surat Al-Bayyinah ini adalah surat Makkiyah. Namun jumhur ulama ya, menyatakan bahwasanya surat Lam yakunil ladzina kafaru atau surat Al-Bayyinah ini adalah surat Madaniyah. Kenapa? Karena dalam surat ini Allah berbicara tentang ahlul kitab. Tentang ahlul kitab dan kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah berinteraksi dengan ahlul kitab dengan orang-orang Yahudi kecuali tatkala Nabi di Madinah. Tatkala Nabi di Mekah, Nabi SAW hanya berinteraksi dengan orang-orang musyrikin, kaum Quraisy, ya orang-orang jahiliyah, penyembah berhala. Belum berinteraksi dengan ahlul kitab dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Belum. Kapan Rasulullah SAW berinteraksi dengan orang Yahudi? Tatkala Nabi SAW pergi ke kota Madinah, ternyata di Madinah sudah tinggal ada di situ ada suku Al-Ansar yaitu suku Aus dan suku Khazraj yang tadinya mereka beribadah kepada berhala dan ada suku orang-orang Yahudi baik Bani Nadir, Bani Quraidah dan Bani Qainuqa, tiga kabilah. Kabilah Bani Nadir, kemudian Qainuqa dan uh, apa namanya? Apa tadi satunya? Quraidah ya. Tiga suku dari suku Yahudi yang mereka tiga suku tersebut tinggal di kota Madinah. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang Yahudi mereka tinggal di kota Madinah? Karena mereka telah mendapatkan kabar dalam kitab Taurat bahwasanya akan diutus seorang nabi yang terakhir dan tempat hijrah nabi tersebut adalah di suatu tempat yang banyak kebun kormanya. Sehingga mereka mencari-cari tempat yaitu kota Madinah karena kota Madinah terkenal dengan kebun korma sehingga mereka menetap di kota Madinah, beranak pinak di kota Madinah untuk menunggu kedatangan nabi terakhir yang mereka nanti-nantikan. Karena mereka tahu akan datang seorang nabi yang berhijrah dan menetapi kota ini, itu kota kota Madinah. Dan mereka benar-benar mengetahui siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang Yahudi begitu mengenal sifat-sifat nabi kata Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang diberikan ahlul kitab yaitu orang-orang Yahudi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Kita kalau punya anak kita ngerti bagaimana sifat-sifat anak kita, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana perawakannya, bagaimana ciri-cirinya. Allah menggambarkan orang Yahudi mengetahui sifat-sifat Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Hanya saja mereka tidak mereka menduga bahwasanya nabi terakhir yang akan diutus adalah dari kalangan Bani Israel. Sebagaimana kebiasaan-kebiasaan nabi-nabi sebelumnya. Kita tahu bahwasanya seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam ya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam maka seluruhnya keturunan Bani Israel. Seluruhnya keturunan Bani Israel. Dari dari Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Nabi Ismail tidak punya anak yang menjadi nabi, keturunannya tidak ada yang menjadi nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Ishak punya anak namanya Yakub, Nabi Yakub. Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Dan seluruh anak-anak Yakub namanya Bani Israel. Bani artinya anak-anak. Anak keturunan Yakub namanya Banu Israel. Kemudian Yakub punya anak 12 di antaranya Nabi Yusuf Kemudian dari 12 anak tersebut turun temurun 12 kabilah sampai akhirnya dari muncullah para ambia baik Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Daniel, Nabi Isa, ya. Setelah Nabi Isa, mereka menantikan kedatangan nabi yang terakhir yang mereka tahu bahwasanya nabi terakhir tersebut akan mendatangkan kejayaan dan akan mendatangkan kemenangan. Dan mereka menyangka nabi tersebut dari Bani Israel. Ternyata nabi tersebut dari bangsa Arab. Dari bangsa Arab, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana orang-orang Yahudi sesumbar di hadapan orang-orang uh, kaum Ansar di kota Madinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru." Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Fala'natullahi 'alal kafirin. Mereka orang-orang Yahudi sebelumnya, sebelum datang Nabi Muhammad SAW, mereka yastaftihun, mereka sering sesumbar, mereka mengatakan, wahai kaum Ansar, karena namanya Eh, berlainan suku, suku Arab sama suku Yahudi, terkadang terjadi cekcok di antara mereka. Mereka sama-sama tinggal di kota Madinah. Orang-orang Yahudi pendatang, tapi mereka terkadang sering terjadi cekcok dengan orang-orang kaum Ansar. Sehingga tatkala terjadi pertikaian atau peperangan kecil-kecilan, orang-orang Yahudi sering sesumbar mengatakan, "Wahai kaum Ansar akan diutus nabi terakhir dan kami akan bersama nabi tersebut menghabisi kalian." Ini sering diucapkan oleh orang-orang Yahudi bahwasanya akan diutus nabi terakhir dan kami bersama nabi tersebut akan menghabisi kalian. Makanya Allah sebutkan, "Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru." Mereka sebelumnya orang-orang Yahudi sesumber menyatakan kami akan bersama nabi terakhir menyerang kalian wahai orang-orang kaum Ansar. Falamma ja'ahum ma arafu, tatkala datang apa yang telah mereka kenali kebenarannya, kafaru bih, mereka kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hanya hasad. Hasad ternyata nabinya bukan dari Bani Israel. Karenanya begitu Nabi saw datang ke kota Madinah, orang-orang Ansor mengatakan, mari kita beriman kepada Muhammad sebelum orang Yahudi beriman kepada Nabi Muhammad. Ternyata perkaranya terbalik. Kaum Ansor yang beriman kepada Rasulullah SAW, justru kaum Ansor yang bersama Nabi mengusir orang-orang Yahudi. Dan memerangi orang-orang Yahudi. Tadinya mereka menyatakan mereka yang akan menghabisi kaum Ansor, ternyata Allah balik. Kenapa justru mereka kafir kepada Nabi Muhammad SAW, dan kaum Ansor beriman kepada Nabi SAW untuk menyerang orang-orang Yahudi di kemudian harinya. Inilah kenapa dikatakan bahwasanya surat Al-Bayyinah adalah surat Madaniyah. Kenapa? Karena tidak diturunkan oleh Allah kecuali di kota Madinah tatkala timbul interaksi antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang Yahudi. Kita mencoba untuk menafsirkan uh, surat ini berdasarkan penjelasan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat ini, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul Secara bahasa artinya, tidaklah orang-orang kafir dari ahlul kitab dan kaum musyrikin akan terlepas sampai datang bayinah petunjuk, sampai datang penjelasan. Ini secara bahasa demikian, secara letterlek bahasa Arabnya, tidak akan orang-orang musyrikin tidak akan orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan dari kalangan kaum musyrikin akan melepaskan diri kecuali sampai datang petunjuk kepada mereka. Dari sini ada beberapa tafsiran dari kalangan ahli tafsir. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya rahimahumullah dalam kitab-kitab tafsir mereka. Di antaranya pendapat yang menyatakan bahwasanya orang-orang ahlul kitab dan kaum musyrikin mereka menyatakan kami tidak akan melepaskan diri kami dari kesyirikan kami sampai datang petunjuk sampai datang penjelasan bukti sehingga baru kami mau meninggalkan kesyirikan kami dan kami mau meninggalkan kekafiran kami sampai datang petunjuk ini tafsiran yang pertama tafsiran yang lain menyatakan maksudnya orang-orang Yahudi ahlul kitab Yahudi dan maupun Nasrani dan juga orang-orang musyrikin mereka tidak akan meninggalkan sifat-sifat pujian mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya Nabi datang. Tadinya sebelumnya mereka memuji Nabi, semuanya memuji Nabi. Orang-orang Yahudi memuji Nabi karena mereka tahu akan datang Nabi terakhir dan mereka memuji Nabi sebagaimana Nabi dipuji dalam kitab Taurat. Orang-orang musyrikin mereka memuji Nabi karena mereka mengenal Nabi Alaihi Wasallam memiliki sifat as-sadiqul amin. Orang yang jujur dan terpercaya sebagaimana disebutkan dalam hadis bagaimana tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali mengiklankan bahwasanya dia seorang nabi, Nabi mengumpulkan orang-orang musyrikin di kota Mekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai kaumku, seandainya aku kabarkan bahwasanya di balik gunung ini ada musuh yang akan datang menyerang. Akuntum musaddiqiyya? Apakah kalian akan membenarkan perkataanku?" Maka serentak orang-orang musyrikin mengatakan, "Ma jarrabna 'alaika kadhiba. Ma Robna alaika illa sidqa. Kata mereka, wahai Muhammad, kami tidak mengetahui dari engkau kecuali kebenaran. Kami tidak pernah mengetahui engkau berdosa meskipun sama sedikit pun. Jadi mereka dahulunya memuji Nabi. Kapan mereka berubah? Kapan orang-orang Yahudi yang dahulu memuji Nabi kemudian berubah mengkafirkan Nabi atau menjelek-jelekan Nabi? Dan kapan orang-orang orang-orang musyrikin yang tadinya memuji Nabi akhirnya mencela Nabi tatkala muncul Nabi mengatakan dia seorang nabi? Tatkala Nabi mengatakan, kalau begitu saya seorang Nabi, maka semuanya mengingkari Nabi tatkala itu. Maka Abu Lahab, paman Nabi yang pertama kali mengingkari, dia mengatakan, Ya Muhammad, alihada jama'atana, apakah karena ini mengabarkan kau seorang Nabi, kau mengumpulkan kami, mengingatkan kami akan adanya hari kebangkitan? Tabban laka sa'iral yaum. Kata Abu Lahab, celaka engkau wahai Muhammad, seluruh hari celaka bagimu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada Abi Lahab. Jadi di antara tafsiran ayat ini bahwasanya orang-orang musyrikin dari ahlul kitab, para orang kafir dari ahlul kitab dan musyrikin, mereka terus akan memuji Nabi dan mereka tidak akan meninggalkan pujian tersebut sampai datang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi datang baru mereka mencela. Begitu Nabi mengatakan dirinya seorang nabi baru mereka mencela. Ini di antara tafsiran. Intinya para hadirin mereka menuntut petunjuk, bukti untuk beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tidaklah orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kaum musyrikin. Jadi ahlul kitab kafir, kaum musyrikin juga apa? Kafir. Di ayat selanjutnya nanti Allah mengatakan, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin." Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kalangan musyrikin. Ini dalil bahwasanya seluruh ahlul kitab kafir dan seluruh musyrikin kafir. Ahlul kitab cuma dua, Yahudi dan Nasrani. Dua-duanya dikatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya dinyatakan masuk neraka jahanam oleh Allah dan Rasulnya. Dan kaum musyrikin juga dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin di zaman Nabi ada dua model, para penyembah berhala dan para penyembah api, orang-orang Majusi, orang-orang Persia. Ya. Kalau di zaman kita banyak orang musyrikin, baik dari agama Buddha, agama Hindu, ya, agama Sinto, agama apa, apa Konghucu, agama Semuanya musyrikin. Semuanya menyembah makhluk. Semuanya menyembah, menyembah apa? Makhluk. Menjadikan makhluk sebagai Tuhan. Apakah makhluk tersebut adalah jin? Sebagaimana orang-orang Hindu yang menyembah dewa-dewa jin? Ataukah makhluk tersebut manusia sebagaimana orang Buddha? Ataukah makhluk tersebut wali ataukah nabi? Sebagaimana orang eh, Nasrani? Pokoknya yang menyembah makhluk adalah musyrik. Dari sini para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan orang kafir ada dua model, ahlul kitab dan apa kaum? Kaum musyrikin. Apakah ahlul kitab orang musyrikin juga? Yahudi dan Nasrani musyrik atau tidak? Musyrik, mereka juga musyrik. Paling musyrik Nasrani paling musyrik. Kemusyrikan orang-orang Nasrani jelas. Mereka menyatakan Allah adalah satu dari yang tiga atau mereka menyatakan Allah adalah Isa atau mereka menyatakan ya bahwasanya Isa adalah anak Allah. Ini semua musyrik kesyirikan. Orang-orang Yahudi juga melakukan kesyirikan. Waqalu apa waqalatil yahud Uzairun ibnullah. Mereka mengatakan Uzair anaknya Allah. Dan kesyirikan yang lain yang mereka lakukan mereka menyamakan Allah dengan seperti makhluk. Mereka mengatakan waqalatil yahudu yadullahi maglulah. Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Inna Allah faqirun wa nahnu agniya. Kata mereka Allah miskin kami yang kaya. Kurang ajar orang Yahudi orang Yahudi sangat mudah mencela Allah. Mereka menyatakan Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu enam masa, kemudian Allah istirahat pada hari ketujuh hari Sabtu. Sehingga mereka mensucikan hari hari Sabtu. Dan Allah bantah dalam Al-Quran. وَلَقَدْ خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ lugub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara di antara keduanya dalam waktu enam hari wa ma masana min lugub kata Allah dan kami tidak capek sama sekali mereka hitung-hitung hari ada tujuh kok cuma enam hari besoknya hari istirahat sehingga mereka menyatakan Allah istirahat dan mereka menyamakan Allah dengan makhluk contohnya dalam kitab Injil yang ada sekarang ini antum bisa buka di awal kitab penciptaan bagaimana mereka menyatakan Allah sedih tatkala Allah menciptakan manusia ternyata manusia kafir kepada Allah musyrik maka Allah pun menyesal kata mereka Subhanallah. Bagaimana Allah menyesal dengan apa yang Allah lakukan? Kalau orang menyesal itu kalau nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Allah tahu masa depan. Bagaimana Allah menyesal? Kemudian kata mereka Allah menyesal, Allah menangis. Allah apa? Menangis. Akhirnya Allah marah. Sudah saya kasih turunkan banjir untuk hancurin mereka semua. Kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya. Jadi kenapa Allah turunkan banjir kepada Nabi Nuh? Ya, karena Allah menyesal dan Allah apa? Menang? Menangis. Dan antum kalau buka kitab Taurat antum akan dapati bagaimana orang-orang Yahudi mereka begitu menghina Allah dan bagaimana mereka menghina para ambia. Ada yang bilang Nabi berzina dengan putrinya, ada yang bilang Nabi minum khamar, ada yang bilang Nabi fulan begini, Nabi fulan begini, kurang ajar mereka. Oleh karenanya wajar jika mereka begitu Kenapa mereka mencela Allah dan mereka mencela para ambia? Sebagian ulama menyatakan ini dalam bentuk untuk mereka melegalkan kerusakan yang mereka lakukan. Orang Yahudi mereka rusak. Sehingga untuk melegalkan apa yang mereka lakukan, mereka mengatakan Nabi saja ada yang minum bir, <laughs> Nabi saja ada yang mabuk, Nabi saja ada yang berzina dengan apa? Anaknya. Ya, Allah saja sedih, Allah saja begini, Allah saja begini. Ya kami ya wajar-wajar saja kalau kalau kami begini modelnya. Dan di, antara hobi mereka adalah membunuh para ambia, membunuh para nabi. Hobi orang-orang Yahudi. Membunuh para nabi. Kalau para nabi dibunuh, apalagi orang-orang Palestina. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum Yahudi dan Nasrani musyrikin, mereka musyrikin. Tetapi meskipun mereka musyrikin, mereka punya hukum yang khusus yang tidak disama dengan kaum musyrikin yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala membedakan kata Allah innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kalangan kaum musyrikin. Padahal ahlul kitab juga musyrikin. Tetapi Allah membedakan antara ahlul kitab dengan kaum musyrikin. Kenapa? Ada hukum yang berbeda. Pertama ahlul kitab Asalnya mereka memiliki kitab suci, kitab Taurat dan kitab apa? Injil. Yahudi punya kitab Taurat, Nasrani punya kitab Injil. Sehingga hukum yang berlaku kepada mereka berbeda dengan hukum musyrikin. Di antara perbedaan yang berlaku terhadap orang-orang ahlul kitab, bahwasanya makanan sembelihan mereka halal untuk dimakan. Jika mereka menyembelih sebagaimana sembelihan kaum muslimin, halal untuk dimakan. Kata Allah, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat." وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي aqdan. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini dihalalkan bagi kalian makanan ahlul kitab. Sembilan ahlul kitab halal bagi kaum mukminin. Sembilan orang musyrikin enggak halal. Enggak halal. Kalau kita ke Bali misalnya, ada orang Hindu, kemudian dia sembelih ayam, dia bilang bismillah, halal atau tidak? Hah? Halal. <laughs> yang nyembelih orang Hindu, dia sembelih ayam, dia bilang bismillah, halal atau tidak? Tidak halal, karena dia orang musyrik, penyembah berhala. Beda kalau orang Yahudi. Orang Yahudi atau Nasrani kalau sembelih, meskipun nggak bilang bismillah halal. Yang penting disembelih. Yang penting apa? Disembelih. Kenapa? Karena dia orang Yahudi. Ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani berbeda. Kemudian yang kedua, wanita ahlul kitab wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Wanita dari ahlul kitab boleh dinikahi oleh kaum mukminin, boleh. Seorang laki muslim boleh menikah dengan wanita Yahudiyah dan boleh menikah dengan wanita Nasraniyah dengan syarat wanita tersebut bukan pezina, wanita baik-baik. Makanya Allah mengatakan wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Dan wanita-wanita yang menjaga diri mereka dari kalangan ahlul kitab boleh dinikahi. Dengan syarat idza ataitumuhunna ujurahun, kalian berikan mahar kepada mereka muhsinina ghairu musafihin wala muttakhidhi aqdan. Dan kalian nikahi wanita tersebut dalam rangka untuk menjaga diri kalian, bukan dalam rangka untuk jadikan pacar, jadikan gundik untuk berzina. Ini tidak boleh. Jadi syaratnya seorang laki mukmin boleh menikahi dengan wanita ahlul kitab kalau wanita ahlul kitab, ahlul kitab tersebut Yahudi atau Nasraniyah adalah seorang wanita yang menjaga diri bukan wanita pezina. Dan niat kita menikah untuk menjaga diri kita bukan untuk dijadikan gundik atau pacar. Ini makanya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara kesyirikannya ahlul kitab dengan kesyirikan selain ahlul kitab karena ada hukum yang berbeda. Maka Allah berkata, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin." Semuanya kafir. Tapi tatkala Allah membedakan antara ahlul kitab dengan musyrikin, berarti ada hukum yang berbeda di antara mereka. Adapun kita, tidak boleh kita menikah dengan wanita dari agama Hindu, tidak boleh. Mereka tidak boleh. Penyembah berhala tidak boleh kita nikahi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al-Baqarah, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatkum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik." Enggak boleh. Budak seorang budak wanita muslimah lebih baik kalian nikahi daripada kalian menikahi seorang wanita musyrika yang cantik meskipun menyenangkan hati kalian. Tidak boleh. Ini wanita musyrikah tidak boleh dinikahi. Hindu, Buddha, Konghucu, Ya, ini tidak boleh dinikahi. Yang boleh cuma apa? Wanita dari Yahudi maupun apa? Nasrani. Dan ini dipraktekkan oleh sebagian sahabat tatkala di zaman mereka. Meskipun saya katakan bahwasanya yang muslimah saja masih banyak ya. Nggak usah cari-cari yang apa? <laughs> Yahudi dan Nasrani. Tapi kita tidak tidak boleh kita mengatakan haram karena kondisi berbeda. Seorang mungkin belajar di luar negeri, dia butuh istri, kemudian dia ternyata dia tertarik sama seorang wanita Yahudi atau wanita Nasrani, maka dia boleh nikahi dia boleh nikah dan dia siapa tahu bisa dia dakwahi melihat bagaimana akhlak yang baik dari seorang lelaki muslim. Bahkan saya diceritakan oleh seorang doktor, doktor dari Riyadh, dokter fikih, dia cerita. Subhanallah, ada seorang wanita Nasraninya masuk Islam gara-gara pacaran sama seorang lelaki muslim. Ini bukan nikah ini. <laughs> Subhanallah, lelaki muslim ini berzina dengan wanita ini, berzina. Setiap selesai berzina, lelaki muslim ini mandi junub maka wanita Nasrani, kamu ngapain harus mandi kalau habis apa? <laughs> Ya ini katanya harus ada mandi junub kalau dalam Islam. Maka dia ingin tahu apa itu mandi junub. Dia belajar belajar belajar akhirnya masuk Islam. <laughs> Gara-gara mandi mandi junub. Padahal laki-laki ini salah berzina. Apalagi kalau dia tidak berzina, apalagi kalau dia nikah dengan baik-baik, dia tunjukkan bagaimana syariat Islam. Dia bisa mendakwahi wanita tadi, mendakwahi wanita tadi maka maka ini yang terbaik. Tapi saya saya khawatir ya tatkala seorang lelaki muslim menikah dengan seorang wanita Yahudi atau Nasrani, sementara imannya nggak kuat, saya khawatir anak-anaknya. Kemudian sang wanita mengatakan, saya tetap Nasraninya, anak kita bagi dua. Ini nggak boleh seperti ini. Nggak boleh kita turut istri kita, iya anak kita bagi dua. Yang dua Nasrani, yang dua Muslim. Nggak boleh, haram. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Kita lanjutkan Allah mengatakan, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka minta bukti. Mereka mengatakan kami tidak akan meninggalkan meninggalkan agama kami sampai datang bayyinah, sampai datang bukti, sampai datang petunjuk. Apa bukti tersebut Allah sebutkan? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Bukti yang jelas adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang dari Allah, Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana yang dikabarkan oleh orang-orang barat yang menyatakan eh, mereka ingin menghilangkan sifat kerasulan dari Muhammad. Oleh karenanya coba, coba antum baca tentang apa namanya? tentang eh, seratus 100 tokoh yang berpengaruh. Antum akan dapati dia berusaha menghilangkan sifat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Nabi Muhammad cerdas, Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad pandai dalam hal ini. Padahal Nabi kenapa berhasil? Karena dia adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terpedaya kalau kemudian Nabi dipuji tapi dengan pujian yang berusaha menghilangkan kenabiannya. Tidak benar seperti ini. Kita bilang Muhammad SAW orang yang cerdas, orang yang bijak dan orang yang apa namanya spektakuler. Tetapi spektakuler beliau karena beliau adalah utusan Allah dan dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahharah. Bagaimana Nabi bukan bayina, bukan petunjuk, bukan bukti. Sementara beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau mendatangkan bukti Al-Qur'an, suhufan mutahhara. Yaitu lembaran-lembaran yang disucikan yaitu Al-Qur'an. Dari sini kata para ulama, Al-Qur'an mutahhara, disucikan. Al-Quran tidak mungkin ada kebatilan. La ya'tihil batilu min baini yadaihi, wala min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an tidak akan datang kebatilan dari depan maupun dari belakang. Sama sekali tidak akan ada kebatilan. Kenapa? Karena diturunkan dari Allah yang Maha Hakim dan Maha Terpuji. Dan Allah mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaga Al-Qur'an. Oleh karenanya Al-Quran tidak mungkin ada kebatilan. Tidak ada perubahan dalam Al-Quran. Allah jamin Al-Quran tersebut. Berbeda dengan kitab, kitab Taurat dan Injil. Kitab Taurat dan Injil, kitab-kitab Ahlul Kitab, Allah tidak menjamin untuk menjaga kitab tersebut. Bahkan Allah menyerahkan penjagaan tersebut kepada para pendeta, kepada para rahib, kepada para pastor. Kata Allah, "Inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur." يحكم بها النبيون aslamu أسلموا hadu هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء kata Allah Subhanahu wa taala kami telah menurunkan Taurat dalam Taurat ada cahaya dan petunjuk. Yang dengan Taurat tersebut para nabi menghukum orang-orang Bani Israel. Kemudian di antara yang berhukum dengan kitab Taurat apa? Warrabaniyun wal ahbar. Yaitu para pendeta dan para apa namanya? pastor, para rahib-rahib, mereka yang berhukum juga dengan Taurat dan Allah menugaskan kepada mereka untuk menjaga Taurat tersebut. Tetapi ternyata mereka tidak menjaga. Mereka rubah Taurat, mereka rubah Injil. Makanya Allah berfirman, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba aydihim, thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Allah mengatakan celaka orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka hanya untuk mencari dunia yang sedikit. Celaka bagi mereka yang ditulis oleh tangan-tangan mereka dan kecelakaan bagi mereka akibat apa yang mereka lakukan. Subhanallah. Allah sebutkan tiga kecelakaan dalam satu ayat. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم Thumma yakuluna hadha min indillah. Celaka orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Kemudian mereka mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka menulis? Liyashtaru bihi thamanan qalila untuk mendapatkan sedikit dunia. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Celaka orang-orang yang menulis dengan tangan-tangan mereka. Fawailul lahum mimma yaksibun dan celaka akan apa yang mereka perbuat. Ini pendeta-pendeta sejak zaman dulu merubah Taurat dan Injil. Subhanallah ada seorang masuk Islam gara-gara dengar ayat ini. Seorang pendeta masuk Islam gara-gara dengar ayat ini. Tiba-tiba dia mendengar ada orang melantunkan ayat ini. Fawailul celaka kamu, celaka dan celaka. Maka dia pun sadar. Subhanallah. Allah tidak main-main. Seorang yang menyatakan ini dari Allah, ternyata bukan dari Allah, celaka dia. Tiga kali Allah sebutkan kecelakaan, maka dia pun masuk masuk Islam. Orang-orang Yahudi, pendeta Yahudi Nasrani, mereka merubah, mereka nulis. Dan kita lihat sekarang, makanya terlalu banyak kontradiksi dalam Taurat dan Injil yang mutaharah, yang tersucikan hanya hanyalah Al-Qur'an. Maka jangan kita percayai keyakinan orang-orang Syiah yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an sudah tidak otentik lagi, sudah berubah sampai mereka menulis sebuah buku yang judulnya bukti bahwasanya Al-Qur'an sudah berubah. Ini merupakan kekufuran. Oleh karenanya kaum muslimin tidak akan menerima keyakinan kufur ini tidak akan menerima dan boleh tidak, boleh kita menerima keyakinan kufuran ini. Barang siapa yang meyakini ada satu huruf hilang dari Al-Qur'an, maka dia keluar dari Islam. Satu huruf saja hilang dari Al-Quran, dia keluar dari Islam. Kenapa Allah mengatakan, Inna wa inna nahnu lahafizun Kami akan jaga Al-Quran tersebut. Bagaimana lagi menyatakan banyak ayat hilang? Bagaimana lagi menyatakan Al-Quran yang benar tiga kali lipat? Ini apa bukan kufur seperti ini? pembahasan tentang mereka butuh waktu yang panjang. Ini saya hanya sekedar ingin menjelaskan bagaimana Allah mengatakan suhufam mutahara. Rasulullah SAW adalah bukti yang diturunkan dari Allah dan dia membawa bukti pula yaitu Al-Quran yang dibaca, Al-Quran yang suci. Kata Allah, fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Ya. Al-Quran lurus, tidak ada penyimpangan. Kemudian Allah menyebutkan, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ dan tidaklah ahlul kitab mereka terpecah-pecah kecuali setelah datang petunjuk kepada mereka. Jadi ahlul kitab ini Allah mengatakan percuma. Seakan-akan Allah mengatakan kalian mengatakan kami akan beriman kalau ada datang Muhammad, datang Rasul. Ternyata setelah datang Rasul kalian tetap tidak beriman. Dan itu kebiasaan kalian. Kalian sejak datang Taurat kalian sudah terpecah belah. Makanya Allah mengatakan ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Janganlah kalian wahai kaum muslimin terpecah belah sebagaimana orang-orang yang terpecah belah sebelum kalian itu orang-orang Yahudi dan Nasrani setelah datang al-bayyinah setelah datang petunjuk kepada mereka setelah datang Rasul kepada mereka sudah ada Taurat sudah ada Injil mereka tetap terpecah belah dan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ulama besar dari mazhab Syafi'i tatkala menafsirkan ayat ini Beliau menyebutkan hadis yang masyhur yang disahihkan oleh kebanyakan ulama hadis di mana Nabi SAW bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala ihda wa 71 firqah, wa iftaraqatil nasara ala sintaini wa 72 firqah, wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqah, kulluha fin nar illa wahida Kata Nabi SAW umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan dan um umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan seluruhnya di neraka jahanam kecuali satu. Para sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah? Siapa yang selamat tersebut?" Dalam riwayat kata Nabi saw, alaihi "Ma ana alaihi wa ashabi." Man kana ala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Jadi orang Yahudi mereka sudah terpecah belah. Meskipun telah datang petunjuk dari Allah, mereka tetap terpecah belah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'." wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyimah. Dan mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan kaum musyrikin Ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunafa Hunafa diambil dari kalimat hanif. Dan hanif dalam bahasa Arab artinya condong. Condong artinya. Bengkok. Oleh karenanya dalam bahasa Arab seorang yang kakinya apa namanya e, kakinya menjauh dikatakan ahnaf. Oleh karenanya dikatakan kakinya miring dikatakan ahnaf. Jadi hanif artinya condong. Yaitu condong apa? Condong kepada tauhid, menjauh dari kesyirikan. Bukan artinya lurus hanif itu. Hanif dalam bahasa Arab bukan artinya lurus, tapi condong, yaitu condong kepada tauhid, menjauh dari apa? kesyirikan. Kata Allah, mereka tidak diperintahkan, Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad kecuali untuk beribadah ikhlas kepada Allah, menjauhkan diri mereka dari kesyirikan dan menuju kepada tauhid. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka diperintahkan untuk salat dan membayar zakat dan itu adalah agama yang lurus. Jadi Allah ingin menjelaskan, wahai Yahudi dan Nasrani, kenapa kalian tidak beriman kepada Muhammad? Apa sih yang diperintahkan oleh Muhammad? Muhammad tidak perintah apa-apa. Muhammad hanya perintahkan kalian jangan musyrik itu aja. Apa sih yang didakwakan Nabi Muhammad? Tidak ada kecuali jangan berbuat kesyirikan. Dan itulah adalah dakwah para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jitanibu tagut. Kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul yang rasul itu menyeru sembahlah Allah saja dan jangan, ber, jangan dan jauhilah kalian dari tagut. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Nabi Hud. Apa kata Nabi Hud? Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan tidak ada Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ila Thamud akhahum salihan, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan kami telah utus kepada kaum Samud seorang nabi, Nabi Saleh. Apa kata nabi tersebut? Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Semua nabi demikian, memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah saja sebagaimana Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Musa, sebagaimana Nabi Isa, sekarang Nabi Muhammad sama tugasnya. Kenapa kalian mengingkari Nabi Muhammad? Kenapa kalian kufur kepada Nabi Muhammad? Padahal tidaklah Nabi menyeru kecuali kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan tentang nasib orang-orang yang kafir, baik dari Yahudi maupun Nasrani, dari ahlul kitab maupun musyrikin. Kata Allah perhatikan di sini. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan dari kalangan kaum musyrikin, penyembah berhala, penyembah penyembah berhala, penyembah manusia, penyembah nabi, penyembah wali, penyembah jin, penyembah patung, penyembah batu, penyembah pohon. Finari jahannam, dalam neraka jahannam khalidina fiha, kekal dalam neraka jahannam. Kenapa mereka kekal dalam neraka jahannam? Kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah, karena mereka adalah makhluk yang terburuk, syarrul khaliqah. Allah Allah ciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah. Allah siapkan segala prasarana dan sarana. Allah berikan anugerah kepada mereka. Allah berikan tubuh yang indah. Allah berikan akal kepada mereka. Namun mereka menyembah makhluk. Ini orang yang paling buruk. Orang yang paling buruk seperti ini. Bagaimana ada orang yang menyembah sapi, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah mayat, ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah wali. Ini semua musyrikin, tidak punya otak. Maka mereka dikatakan oleh Allah ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang terburuk. Tatkala mereka meninggalkan peribadatan kepada pencipta alam semesta, kemudian mereka menyembah kepada makhluk-makhluk yang sama dengan mereka. Bahkan yang menyedihkan, mereka menyembah makhluk yang lebih buruk dari mereka. Menyembah jin, menyembah sapi, Subhanallah. Menyembah patung yang nggak bisa apa-apa. Menyembah mayat yang sudah tidak bisa apa-apa. Minta kepada mayat, berdoa kepada jin, berdoa kepada wali, berdoa kepada ma malaikat, berdoa kepada semuanya adalah musyrikin. Dari sini para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh batil pendapat orang-orang kaum liberal yang menyatakan bahwasanya Yahudi dan Nasrani masuk surga sebagaimana kaum muslimin. Dan mereka menyatakan di surga sana bukan cuma ada surga kaum muslimin. Di sampingnya tetangganya ada juga surga Yahudi, ada juga surga Nasrani. Boleh jalan-jalan ke sana kalau sudah saya masuk surga. Ini, ini, ini, subhanallah, ini kegoblokan yang luar biasa, ini kekufuran. Menyatakan Yahudi dan Nasrani masuk surga ini kekufuran. Melazimkan menyamakan antara agama tauhid dengan agama kesyirikan. Melazimkan penyamaan antara yang disembah oleh kaum muslimin dengan yang disembah oleh orang Nasrani menyamakan antara Allah dengan Nabi Isa, menyamakan antara Allah dengan sapi, menyamakan antara Allah dengan Buddha, menyamakan antara Allah dengan Konghucu, menyamakan antara Allah dengan batu, dengan dengan pohon, dengan orang mati. Ini tidak benar ini. Tidak benar seperti ini. Oleh karenanya perkataan mereka bahwasanya semua orang Yahudi Nasrani masuk surga, maka ini kekufuran. Bahkan lebih parah mengatakan bukan cuma Yahudi Nasrani, semuanya masuk surga. Buddha, Hindu juga masuk surga. Kenapa? Menurut otak mereka, menurut otak mereka yang bahlul, bahwasanya agama itu adalah cara beradab, cara mencapai akhlak yang baik. Akhlak yang baik bisa diperoleh dengan mengikuti agama Buddha, bisa memperoleh dengan mengikuti agama Hindu, bisa dengan agama-agama yang lain. Yang penting akhlak yang baik. Kita bilang tidak benar. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dan Allah mengutus para ambia untuk mentauhidkan Allah. Masalah akhlak itu urutan nomor keberapa belakangan. Yang pertama masalah tauhid. Oleh karenanya orang-orang yang berakhlak mulia difonis oleh Nabi SAW masuk neraka jahanam. Kenapa mereka tidak bertauhid? Contohnya Abdullah bin Jada'an. Abdullah bin Jada'an dalam hadis yang sahih, Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, Abdullah bin Jada'an fil jahiliyah. Bagaimana nasib Abdullah bin Jada'an ini di zaman jahiliyah dia apa? Yasilur rahim, menyambung silaturahmi, wa yaqrid dhaif, dia menjamu tamu, ya. Kemudian ya, apa nih yut'imul masakin, dia memberikan makan kepada orang-orang miskin. Hal yang fa'uhu dhalik, kata Aisyah, apakah hal ini akan beri manfaat dia pada hari kiamat kelak? Kata Nabi, la, tidak. Lam yakun yauman qat, Rabbi ghufirli khati'ati yaumaddin. Ini Abdullah bijadaan yang begitu baik, begitu dermawan, tidak pernah mengucapkan sekali saja dalam hidupnya, Ya Allah ampunilah aku dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Tidak pernah. Maka dia masuk neraka jahanam. Contohnya lagi Abu Talib, paman Nabi. Siapa yang lebih hebat daripada Abu Talib dalam membela Islam? Abu Talib membela Nabi Muhammad SAW dengan begitu hebatnya. Bahkan rela mati untuk membela Nabi Muhammad. Oleh karenanya tatkala Abu Talib masih hidup tidak ada orang musyrikin yang berani mengganggu Nabi. Tidak ada. Kapan mereka mulai mengganggu Nabi tatkala Abu Talib sudah meninggal dunia. Tetapi apakah pembelaan Abu Talib tersebut menjadikan dia selamat dari neraka jahanam? Jawabannya tidak. Tatkala Abu Talib akan meninggal dunia, Nabi SAW mendatangi Abu Talib. Mengatakan, Ya ammi kulla ilaha illallah. Wahai paman ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhaju laka biha indallah. Kalimat yang aku akan bela engkau di, neraka, di, di, di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Jahal mengatakan, Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan agama bapakmu? Akhirnya Abu Talib tidak mau mengucapkan, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi SAW mengatakan, La astaghfiranna laka malam unha angka aku akan mintakan ampunan bagi engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Maka Allah turunkan ayat melarang Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kana lin nabi walladzina amanu ay lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi seorang nabi dan tidak pantas bagi orang-orang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka kerabat mereka. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang. Padahal Abu Talib jasanya luar biasa laqad alimtu anna dina Muhammadin min khairil adyanil min min khair adyanil bariyati dinan laula al malamatu wal masabbatu lawajadtani samhan bidzaka mubina kata Abu Talib sungguh saya tahu bahwasanya agamanya Muhammad adalah agama yang terbaik kalau bukan karena takut celaan dan takut cercaan kau akan dapat saya sudah masuk Islam dia takut dicela dia takut dikatakan meninggalkan agama nenek moyangnya takut ditinggalkan dikatakan meninggalkan tradisi maka dia tidak mau masuk Islam nasibnya bagaimana neraka jahanam namun dia agak dinaikkan neraka jahanamnya kata Nabi SAW laula ana lakana fid darkil asfali minan nar kalau bukan karena saya maka dia sudah di neraka jahanam paling bawah tapi Abu Talib disiksa dengan neraka yang paling ringan yang disebutkan lau apa namanya wudi'at jamrah tahta akhmasi qadamaihi ya diletakkan dua bara api di bawah kedua kakinya, telapak kakinya, maka otaknya mendidih. Itu azabnya Abu Talib. Oleh karenanya para hadirin, agama yang disuruhkan oleh Nabi Muhammad adalah agama tauhid, bukan sekedar akhlak. Jangan dikatakan agama ini akhlak. Agama ini bagaimana mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ini yang paling pertama. Bukan manusia dengan manusia, itu nomor, nomor belakangan. Agama yang pertama hubungan antara manusia dengan penciptanya, yaitu dia harus menyembah penciptanya saja dan tidak menyembah makhluk yang lain. Ini agama Islam. Oleh karenanya orang-orang yang menyatakan bahwasanya Yahudi juga masuk surga, Nasrani juga masuk surga, Hindu juga masuk surga, Buddha juga masuk surga, orang-orang pluralisme. Maka apa yang mereka cari? Kalau ternyata semua masuk surga, maka buat apa Allah mengutus Muhammad? Buat apa Allah mengutus Al-Quran? Buat apa Nabi Muhammad mendakwai Yahudi dan Nasrani? Kalau semuanya masuk surga. Buat apa Nabi Muhammad memerangi mereka? Buat apa? Kurang kerjaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini oleh pemikiran yang sangat berbahaya, yang tersebar di tanah air kita dan sangat disayangkan, tersebar di orang-orang yang dikenal sebagai guru bangsa lah, orang intelek lah, yang belajar di luar negeri, negeri kafir, kemudian belajar Islam di negeri kafir. Subhanallah. Belajar Islam di negeri kafir, apa yang mereka dapatkan dari sana? Agama tidak didapatkan, moral juga tidak didapatkan. Terus pulang merusak tanah air kita, merusak akidah dan merusak moral. Moral juga rusak. Hubungan laki-laki perempuan gak jadi masalah. Ini para perusak yang kemudian dikenal sebagai tokoh-tokoh bangsa. Oleh karenanya para hadirin, selamatkan diri kita dan selamatkan keluarga kita dari pemikiran seperti ini. Ingat Allah mengatakan, Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kalangan musyrikin dalam neraka jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kenapa? Ulaika hum syarrul bariyah. Karena mereka adalah umat yang terburuk, manusia yang terburuk yang menyembah manusia seperti mereka, menyembah makhluk seperti mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menyebutkan tentang bagaimana kesudahan orang-orang uh, ahlul kitab, orang-orang kafir, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman. Innal amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Mereka bertauhid beriman dan beramal soleh, tunduk kepada Rob mereka. Di dunia mereka sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berdoa kepada Allah, tidak pernah sujud kepada selain Allah, tidak pernah berdoa kepada selain Allah. Menjauhkan diri mereka dari segala bentuk kesyirikan. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah makhluk yang terbaik. Apa balasannya kata Allah? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah surga Aden. Surga Aden artinya surga yang tempat tinggal abadi tajri min tihal anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam surga tersebut khalidina fiha abada mereka kekal dalam surga tersebut selama-lamanya kata Allah radhiyallahu anhum radu'an Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala zalika liman khasyiya rabbah dan ini adalah balasan bagi orang yang takut kepada Robnya. Demikianlah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang bisa kita sampaikan dari tafsir surat Al-Bayyinah. Kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan. Sini, dekat-dekat. Silakan Pak, silakan. Waalaikumsalam. sekarang kenapa Pak? Sekarang kenapa? Eh, demikian pertanyaan Bapak ini pertanyaan yang bagus. Jadi beliau mengatakan, tadi telah dijelaskan kita boleh menikah dengan ahlul kitab. Kita benar kita kan semua kita boleh. <laughs> Tapi beliau mengatakan bahwasanya sebagian orang keberatan dengan dalil bahwasanya yang dimaksud dengan ahlul kitab yang boleh dinikahi adalah ahlul kitab di zaman Nabi atau di sebelum diutusnya Nabi yang mereka masih bertauhid. Adapun ahlul kitab sekarang adalah ahlul kitab yang sudah musyrik, maka tidak boleh dinikahi. Ini jawaban yang pertama bertentangan dengan uh, ijma ulama bahwasanya boleh menikah antara seorang laki dengan ahlul kitab, wanita ahlul kitab. Dan wanita ahlul kitab di zaman Nabi juga sudah musyrik. Perhatikan sini, wanita ahlul kitab di zaman Nabi juga sudah mu musyrik. Oleh karenanya diperangi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Nabi meninggal dunia, ada sahabat yang menikahi Yahudiyah. Dan di zaman para sahabat ada orang-orang Yahudi yang mereka disebutkan kafir zimmi, mereka tinggal di di dalam negara Islam, tapi mereka bayar apa? Upeti. Mereka musyrikin. Kalau mereka bertauhid, mereka bakal masuk Islam. Oleh karenanya, hukum tidak berubah. Ahlul kitab yang ada di zaman dahulu, Yahudi dan Nasrani, juga musyrikin di zaman Nabi, dan sekarang juga musyrikin. Namun Allah membedakan hukum antara musyrikin yang dari ahlul kitab dengan musyrikin selain ahlul, ahlul kitab. Oleh karenanya tetap hukumnya berlaku. Cuma saya katakan tadi, saya tidak menganjurkan. Kenapa? Karena masih banyak wanita-wanita muslimah yang perlu ditolong. Masih banyak janda-janda yang perlu ditolong. Masih banyak perawan-perawan tua yang yang muslimah yang perlu ditolong. Ya. Lantas kenapa kita kemudian menikahi yang ahlul kitab? Tetapi kita tidak bisa mengharamkan karena kondisi terkadang menuntut demikian. Contohnya seorang tertarik dengan seorang wanita Nasrani yang dia sukai, masa kita larang dia? Dia maksudnya maunya sama si wanita tersebut. Ya tidak bisa kita larang. Kenapa kalau kita nikahi wanita yang ya-, Yahudi atau Nasrani ya sementara agama kita tidak kuat seperti saya katakan tadi akan berpengaruh dengan pendidikan anak-anak kita. Ini bahaya. Kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dalam pendidikan anak-anak kita. Tapi kalau kita kuat, agama kita kuat, kita menjadi kepala rumah tangga, ya maka tidak jadi masalah. Istri kita tidak bisa ngatur, anak-anak kita yang ngatur, maka tidak jadi masalah. Tetapi kalau sebaliknya kita yang jadi bulan-bulanan sama wanita Nasrani tersebut, ya, kemudian dia mau seenaknya saja, anak-anaknya dia atur malah dia katakan dua anak anak kita empat bagi dua dua Islam dua Kristen ya ini tidak boleh seperti ini maka ini tidak boleh dan tidak boleh taat kepada wanita seperti ini akan tapi hukumnya tidak berubah ya tidak berubah karena orang-orang wanita ahlul kitab di zaman Nabi pun musyrikin demikian juga sekarang musyrikin maka tidak berubah hukumnya ada yang bertanya lagi Bagaimana akad nikahnya ketika seorang muslim menikahi wanita Nasrani? Oh, ini siapa yang berniat ini? <laughs> Bagaimana cara akad nikahnya? Akad nikahnya sebagaimana dengan kaum muslimin harus ada walinya, harus ada maharnya, ya, harus ada walinya. Kita ketemu apa? Wah, walinya. Ya, ketemu walinya. Bapaknya kita datangi. Pertanyaan, Ustaz tolong bicara tentang istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah Allah mengatakan sana stadirijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kata Allah Subhanahu wa taala kami akan mengulur mereka sementara mereka tidak sadar. Wa umli lahum inna kaidi matin. Akan tapi ya tipu dayaku sangat kuat kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya istidraj adalah orang-orang yang berbuat kemaksiatan atau orang-orang berbuat kekufuran tapi Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Dibiarin saja. Nanti tiba-tiba Allah binasakan mereka atau mereka mereka biasa-biasa saja meninggalnya tapi Allah akan adab di neraka jahanam dengan adab yang mengagetkan mereka. Ini namanya istidraj. Oleh karenanya seorang jika dia bermaksiat bermaksiat kepada Allah kemudian hartanya semakin banyak nikmatnya semakin banyak ini istidraj hati-hati. Hati-hati. Ini adalah istidraj. Ada lagi yang bertanya? Iya. Iya. Iya. Beliau bertanya, katanya pembimbing haji kami atau pembimbing umrah kami mengatakan umrah itu boleh dibadalkan. Bolehnya dibadalkan umrah ijma ulama. Ijma kesepakatan para ulama. Di antaranya Al Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitabnya Al-Um ada tiga, tiga perkara yang bermanfaat bagi mayat. Dalam kitab Al-Um oleh Imam Syafi'i. Di antaranya haji dan umrah. Di antaranya sedekah. Ini ijma ulama sedekah sampai di antaranya doa kepada mayat. Adapun perkara yang lain, beliau menurut beliau tidak sampai. Contohnya bacaan Quran tidak sampai menurut Imam Syafi'i. Tetapi menurut ulama Syafi'iyah setelah Imam Syafi'i menyatakan sampai. Tetapi Imam Syafi'i sendiri mengatakan tidak tidak sampai. Oleh karenanya saya anjurkan kepada para hadirin yang ingin berbuat baik kepada ayahnya, kepada ibunya yang sudah meninggal dunia, lakukan yang disepakati oleh ulama supaya kita nggak ragu. Ya kalau yang meyakini bahwasanya bacaan Quran sampai, silakan kalau menurut dia yakin demikian. Tapi yang dipastikan sampai oleh para ulama sepakat adalah sedekah misalnya atau kita bikin wakaf misalnya bangun masjid niatnya untuk ayah kita pahalanya kita balik sumur niatnya pahala untuk ayah kita kita cetak buku agama kita bagi-bagikan niatnya pahalanya untuk ayah kita kita membiayai, seorang ke pondok anak kecil yang tidak mampu kita biayai di pondok kita berharap dia jadi ustad kalau jadi ustad dia berdakwah pahalanya semua mengalir kita niatkan untuk ayah kita misalnya ini disepakati oleh para ulama bahwasanya sampai tetapi kalau bacaan Quran maka ada khilaf banyak ulama Syafi'iyah bahkan saya katakan mayoritas ulama Syafi'iyah menyatakan sampai tetapi Imam Syafi'i mengatakan tidak tidak sampai uh, adapun haji dan umrah maka sepakat sampai hanya saja Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um beliau mensyaratkan bahwasanya yang boleh diumrohkan badal umroh adalah orang yang belum pernah umroh sama sekali misalnya ayah kita atau ibu kita sudah meninggal dunia ternyata dia belum pernah umroh maka kita boleh badalkan umroh Imam Syafi'i mengatakan hanya umroh wajib yang boleh dibadalkan Demikian juga haji wajib yang boleh dibadalkan. Karena hadis-hadis yang datang berkaitan dengan umroh wajib dan haji yang wajib. Namun ini diselisih oleh ulama yang lain. Ulama yang lain mengatakan umroh sunnah ataupun umroh wajib, haji sunnah maupun haji wajib tidak jadi masalah. Semuanya sampai. Karena tidak ada dalil yang mengkhususkan. Allah alam bisawab. Intinya kalau kita ingin membadalkan eh, ibu kita umroh maka boleh. Membadalkan orang tua kita umroh maka diperbolehkan. Kita umroh dari Madinah menuju Mekah. Sunnahnya para hadirin, satu safar satu umroh. Sunnahnya satu safar satu umroh. Bukan satu safar sampai di sana, botak tujuh kali supaya bisa umroh. Ini tidak sunnah. Ya, jadi sunnahnya kita ke Mekah sebagaimana Nabi dan para sahabatnya. Mereka sekali safar, sekali um, umrah. Kalau kita mau perbanyak, perbanyak tawaf. Tidak jadi masalah. Perbanyak tawaf, sholat, tapi seandainya ada orang yang ingin umroh, rindu ingin umrohkan ibunya, maka saya tidak bisa larang. Cuma saya mengatakan tidak dianjurkan. Yang dianjurkan sekali safar, sekali apa? Sunnah. Karena itu petunjuk Nabi. Wa khairul huda, huda Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mungkin Bapak pernah umroh. Sudah pernah umroh sebelumnya. Sekarang ini ingin umroh ke Mekah, umrohkan Bapak, umrohkan Ibu, nggak jadi masalah nggak jadi masalah. Kalau kita sudah belum pernah umroh, kita ingin umrohkan diri kita sendiri sampai di Mekah, perbanyak doa berdoa di multazam, doakan ayah dan ibu. Karena di antara yang dianjurkan oleh Nabi adalah doa. Makanya Nabi mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalath." Jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali tiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga, waladun salihun yad'ulahu." Anak soleh yang mendoakan. Oleh karenanya, berdoakan orang tua termasuk birrul walidain yang sangat besar. Rasulullah menyebutkan secara khusus mendoakannya. Anak soleh mendoakannya. Oleh karenanya yang saya anjurkan, yang saya anjurkan, umroh untuk diri sendiri, terutama yang belum pernah umroh, kemudian sampai di Mekah dan di Mekah banyak doakan orang tua. Ini yang saya anjurkan. Tapi kalau sudah pernah umroh sebelumnya, kemudian ingin umroh buat ayah dan ibu, silakan. Tafadhol. Ada lagi yang bertanya? Doa bebas, doa bebas. Ini doa bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Doa di multazam, doa di depan Ka'bah, doa tatkala sedang tawaf doa tatkala di Sofa dan Marwa ya. Tatkala sedang tawaf kita berdoa, tatkala di multazam kita berdoa. Doakan kedua orang orang tua yang telah banyak jasanya dan ingat bagaimana jasa mereka tatkala kita masih kecil. Tatkala kita masih kecil, doa agar diampuni dosa-dosanya, agar diangkat derajatnya, ya, agar dijauhkan dari azab neraka jahanam, agar dijauhkan dari azab kuburan, agar dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Berdoa dan berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nenek, kakek, paman, semuanya boleh diumrohkan. Dengan syarat, orang lain pun boleh. Orang lain yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita pun boleh kita hajikan dan umrohkan. Dengan syarat, orang tersebut pertama sudah meninggal dunia. Yang kedua, kalau belum meninggal, tapi dia sakit atau kondisi yang tidak mungkin, dia akan bisa berangkat umroh. Contohnya sudah sangat tua, umur 80 tahun. Tidak bisa naik mobil. Maka ini boleh kita umrohkan atau kita hajikan. Atau dia sakit difonis, umurnya masih 60 tahun tapi difonis dengan penyakit yang menurut dokter tidak bakalan sembuh. Tidak memungkinkan dia untuk apa? Melaksanakan haji dan umrah. Adapun kalau dia sehat, tidak boleh kita umrohkan. Atau dia sakit tapi sakitnya masih bisa sembuh. Ternyata cuma sakit flu, maka tidak boleh kita umrohkan. Apalagi sakit panu yang nggak bisa kita umrohkan dan hajikan. Ya. Tapi maksudnya sakit yang parah yang menurut dokter orang ini sudah tidak bisa lagi apa? berangkat, maka kita boleh umrohkan meskipun dia masih hidup. Kita boleh hajikan meskipun dia masih masih hidup. Dalam hadis seorang wanita mengatakan, "Ya Rasulullah, inna faridatal hajj 'ala nasi adrakat abi syekhan kabiran la yathbutu 'ala rahila." Wahai Rasulullah, kewajiban haji telah menemui ayahku dan ayahku sudah sangat tua tidak bisa kokoh di atas onta. Kalau naik onta pasti jatuh. Apakah saya boleh menghajikannya? Kata Nabi silakan. Tidak jadi masalah. Ada lagi yang bertanya? orang Nasrani mereka terpecah-pecah. Sampai sekarang mereka juga terpecah-pecah, terutama terpecah-pecah dalam keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang disebutkan oleh Allah ada bermacam-macam. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina kafaru eh, innal eh, apa namanya? Laqad kafara alladzina qalu inna Allahu wal Masih Maryam." Sungguh telah kafir orang yang menyatakan Allah adalah Isa. Dalam ayat yang lain kata Allah laqad kafara alladziina qalu Allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir oleh orang yang menyatakan Allah satu dari yang tiga. Oleh karenanya sejak dulu mereka sudah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Allah yaitu Isa. Namun bukan Trinitas, bukan. Allah ya Isa, cuma satu-satu. Ada yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Makanya ada Kristen Protestan, ada Kristen apa? Katolik. Semuanya berselisih tentang masalah Allah tentang Isa. Kemudian yang mengatakan Allah adalah Isa juga berbeda pendapat. Ada Nusturia, ada Yakubiyah. Ada yang mengatakan Allah bersatu dengan Isa. Ada yang mengatakan Allah menempati Isa. Bersatu dengan Isa maksudnya gimana? Contohnya kita ambil teh, kita ambil susu, kita aduk. Jadi satu kesatuan. Namanya bersatu dengan apa? Bersatu satu kesatuan. Ada yang mengatakan menempati. Seperti kita ambil gelas, kita tumpahkan air. Air menempati gelas. Ini men men menyatakan Allah bersatu dengan uh, uh, menempati Nabi Isa. Dan ini semua ke kekufuran. Ya. Dan meskipun mereka tidak tidak apa namanya Ah, meskipun seandainya mereka tidak menyembah Isa, mereka menyembah Allah tapi punya keyakinan demikian, maka ini sudah syirik, sudah kufur. Meyakini Allah punya anak itu kufur. Meyakini Allah bersatu dengan makhluk itu kufur, kekafiran. Bagaimana kalau disertai penyembahan terhadap Nabi Isa? Penyembahannya mereka berdoa. Berdoa di gereja, minta kepada Nabi Isa. Ini penyembahan. Berdoa ibadah atau bukan? Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang Nasrani dengan waladhdallin, orang-orang yang sesat. Mereka semangat ibadah tapi mereka tersesat. Mereka jahil, tidak mengerti. Agama yang mereka ikuti tidak masuk akal. Mereka hanya taklid, taklid buta. Bagaimana bisa orang mengerti tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga? Enggak masuk akal. Kata mereka, perhatikan ini. Allah sama dengan Isa, iya atau tidak? Allah sama dengan Ruhul Kudus, iya atau tidak? Ruhul Kudus itu Isa atau bukan? Bukan. Aneh kan? Kalau seharusnya Allah sama dengan Isa, Allah sama dengan Ruhul Kudus, berarti Isa sama dengan Ruhul Kudus. Isa lain, Ruhul Kudus lain. Kemudian dalam Injil mereka terlalu banyak dalil bagaimana Nabi Isa berdoa, Nabi Isa sholat. Nabi Isa sholat-sholat sama siapa kalau begitu? <laughs> Sedang sujud kepada siapa? Nabi Isa berdoa, berdoa kepada siapa kalau gitu? Berdoa pada dirinya sendiri. Wahai Isa, ini orang bahlul seperti ini. Mendoakan, menyeru dirinya sendiri. Oleh karena dalam Injil disebutkan Nabi Isa tatkala disalib, dia mengatakan, Ya il, ya il, ya lima syabaqtani. Wahai aku wahai aku kenapa kau tinggalkan aku? Apakah sama yang meninggalkan dengan yang ditinggalkan? Tidak sama. Oleh karenanya, waktu Nabi Isa meninggal dunia, Nabi Isa dikubur. Waktu dikubur, Allah lagi kemana? Ikut dikubur atau lagi kemana? Berarti Allah bukan Isa. Dan ini banyak pertanyaan ini banyak membuat orang-orang Filipin di Arab Saudi masuk Islam gara-gara ini. Mereka meyakini Nabi Isa setelah disalib mati kan? Waktu mati Allah ikut mati enggak? <laughs> Kemudian setelah itu dikubur, nanti hidup lagi. Waktu dikubur, Allah lagi kemana? Ikut dikubur atau bagaimana? Bingung dia, akhirnya masuk Islam. Karena tidak masuk akal agama mereka ini. Tidak masuk akal. Dan kesesatan mereka banyak sekali. Pertanyaan berikutnya, dakwah yang antum sampaikan ini bisa didengar di mana? Ini pengajian disiarkan secara langsung uh, tiap malam di Radio Roja 756 AM dan juga TV Roja. Tetapi siaran ulangnya cuma di radio. Siaran ulangnya radio bisa di internet cari radio 756 AM, Radio Roja setiap jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Siaran, siaran ulangnya. Jam 12.30 waktu Indonesia Barat siang. Jam 12 siang. Jam 12.30 setelah zuhur bisa didengar di uh, eh, radioroja.com cari kalau internet atau yang tinggal di Jakarta, di Bekasi dan sekitarnya bisa putar radio 756 AM. Ada lagi yang bertanya? Dan sebentar habis ini. Apa-apa? uh, peristiwa pembangunan Ka'bah itu belakangan. Jadi sebelumnya Nabi Ismail akan di, disembelih dahulu. Jadi belakangan baru uh, Nabi Ibrahim dibantu oleh Nabi Ismail untuk membangun apa? Ka'bah belakangan. Ah, silakan. Iya. Fajlidu kula wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Kata Allah apa namanya? lelaki pezina dan wanita pezina, maka cambuklah seratus kali. Ya. Kalau mereka berdua gairah muhsan, belum pernah nikah sebelumnya, maka dua-duanya dicambuk, kemudian diasingkan. Tapi kalau sudah pernah menikah, maka dirajam. Ini hukum Islam demikian. Dibedakan antara yang pernah menikah dengan yang belum menikah. Yang sudah menikah, kemudian tetap berzina dirajam sampai mati. Kata sebagian ulama, kenapa dia sudah pernah merasakan kenikmatan yang halal? Kemudian kenapa dia mencari kenikmatan yang haram? Dan kenapa dirajam tatkala dia melakukan zina seluruh sekujur tubuhnya merasakan kelezatan? Maka ditebus dengan agar seluruh batu mengenai apa? tubuhnya. Adapun yang belum pernah berzina, belum pernah menikah, kemudian berzina, maka dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama setahun. Kita tahu bahwasanya negara kita tidak menerapkan hukum Islam masalah hudud ya menerapkan hukum Islam sebagian hukum Islam dan sebagian hukum Islam ditinggalkan. Di antara hukum Islam yang diterapkan misalnya hukum waris, ya. misalnya masalah pernikahan. Tetapi yang ditinggalkan contohnya masalah hudud, masalah orang yang berzina dicambuk. Yang jadi masalah di sebagian fikih mazhab, ya. kalau ternyata memang tidak bisa lagi tidak bisa diterapkan, ya, maka tidak mungkin diterapkan. Maksud saya begini, kalau ada orang berzina di tanah air kita, apakah dia harus datang ke Arab Saudi mengatakan saya mau dicambuk? <laughs> Jawabannya tidak perlu. Tidak perlu. Bahkan kalau tidak ketahuan seorang berzina dan tidak ketahuan, maka hendaknya dia menutup diri. Disunahkannya dia menutup diri dan dia berdoa antara bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya kisah Ma'iz al-Aslami, seorang sahabat, orang yang soleh dia datang menemui Nabi SAW dan mengatakan, Ya Rasulullah, saya berzina. Rasulullah SAW suruh pergi, pergi kau. Kemudian dia datang lagi, Ya Rasulullah, saya berzina. Rasulullah SAW mengatakan, Abi Kajunun, kau gila wahai Ma'is, ngaku berzina. Rasulullah suruh pergi. Dia datang lagi, sampai empat kali dia datang. Ketiga kali ya Rasulullah saya berzina, Rasulullah suruh pergi lagi. Sampai Rasulullah SAW mengecek kepada orang-orang, ini Ma'is orang soleh atau tidak? Jangan-jangan habis minum bir. Tidak, Rasulullah tidak pernah minum bir orang soleh. Sampai Rasulullah mengatakan, mungkin kau cuma cium, mungkin cuma ini. Dia mengatakan, ya Rasulullah sebagaimana ember masuk dalam sumur. Saya berzina dan berzina. Empat kali. Datang kali keempat, dia mengatakan, saya berzina sebagaimana ember masuk dalam sumur. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk merajam mais. Para sahabat kemudian merajam mais. Tatkala dirajam, dia lari. Kesakitan. Waktu dia kesakitan, dia lari. Ada sahabat yang melempar dengan tulang kalau tidak salah kena pelipisnya atau kena wajahnya kemudian dia meninggal dunia dikabarkan kepada Rasulullah SAW, Ma'is tadi lari. Kata Rasulullah SAW, tarok taroktumu. Kenapa tidak kalian biarkan dia lari? Biar dia bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena kata para ulama menyebutkan seorang yang berzina tidak perlu dia keluar-keluar. Dia bertobat antara dia dengan Allah. Kecuali kalau dia terus berzina dan berzina dan berzina, maka laporkan dirinya. Sebagaimana sebagian sahabat yang melaporkan dirinya untuk berzina. Oleh karenanya, dan ini dipraktekkan di sini di Arab Saudi. Kalau saya sendiri, saya sendiri sering menerjemahkan kasus-kasus perzinahan. Kalau ada yang berzina dari wanita kita misalnya, maka dia mengaku, maka disuruh pergi. Siapa tahu berubah pikiran. Belakangan, oh enggak, enggak, saya dipaksa atau bagaimana <laughs> Maka dimaafkan. Intinya apa? Seorang yang berzina, kalau dia tidak ketahuan, maka dia berusaha apa? bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia khawatir terjerumus lagi, terjerumus lagi, terjerumus lagi, maka dia melaporkan dirinya. Dia baru melaporkan dirinya. Kemudian kalau terjadi perzinahan, antara laki dengan perempuan, maka orang dua ini harusnya di, di, diberi pelajaran. Ya. Artinya dinasehati, dibuat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kemudian setelah mereka berdua bertobat, boleh dinikahkan. Tapi harus benar-benar bertobat. Harus benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau ternyata tidak bertobat, ya, maka ini ya ini yang kita khawatirkan. Dan dalam fikih diperbolehkan seperti ini jika kedua-duanya telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha maka diperbolehkan untuk menikah di antara keduanya. Ada lagi yang bertanya? Ya. Salam telah berat. Hah? Iya, eh, di Indonesia dan di Malaysia banyak orang-orang Kristen dan Yahudi, ada eh, Kristen banyak Nasrani. Apakah mereka tergolong ahlul kitab? Iya, mereka tergolong ahlul kitab. Hukum-hukum yang berlaku bagi ahlul kitab di zaman Nabi berlaku bagi mereka juga di zaman sekarang. Sembelihan mereka halal dengan syarat mereka sembelih. Bukan ditombak ya, bukan disetrom hewan tersebut. Kalau orang Islam saja yang nyetrom tidak halal, apalagi orang Kristen. Tapi kalau mereka menyembelih sebagaimana orang Islam, maka halal hukum sembelihannya. Yang kedua wanitanya pun boleh di nikahi dengan syarat tadi bukan wanita pezina, tapi wanita yang bisa menjaga diri dan sang lelaki juga bisa menjaga dirinya dan bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik. Demikian saja para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita insyaallah kita lanjutkan esok hari dengan tafsir dari surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wallahu taala alam bisawab. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di Masjid Nabawi, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.